والسعي قدر المستطاع لنيل أكبر قسط منه dan dorongan supaya berusaha semampunya untuk memperoleh bagian terbesar dari ilmu. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan semua ilmu dan tidak akan mampu satu orang pun di atas muka bumi ini yang bisa meraup dan mendapatkan semua ilmu. Tapi hendaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan bagian terbesar yang bisa kita peroleh dari ilmu tersebut. Wa adam ridha bi ghairihi anhu dan janganlah kita merasa puas mendapatkan pengganti lain selain ilmu ini yaitu kita jadikan sebagai prioritas nomor satu dan kita tidak ingin dan tidak akan mau menggantinya dengan hal-hal lain. Faman hasala alaihi faqad zafar. Barang siapa mendapatkan ilmu ini, maka dia telah sukses, beruntung, ويؤتي طلبة العلم مساءلة غيرهم في تحصيله dan beliau juga berpesan agar para penuntut ilmu itu saling ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu terutama orang lain di dalam menuntut ilmu. Wa taqrimi dan memudahkan mereka dalam memahami pelajaran yaitu cara salah satu ciri penuntut ilmu adalah mereka selalu bermuzakarah, artinya mengulang-ulang pelajaran yang sudah diperoleh sesama santri atau penuntut ilmu yang lain. Nah ini penting untuk dilakukan karena dengan majelis muzakarah ilmu akan semakin lengket. Yaitu dengan mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di majelis dan dianjurkan muzakarah artinya kita melibatkan penuntut ilmu lain yaitu teman kita semajelis barangkali ada faedah yang dia ketahui sementara faedah itu terluput dari kita wa yushiru alaihi qabla dhalika kullihi بأن يخلصوا نيتهم في طلبه لوجه الله الكريم dan beliau mengisyaratkan, menganjurkan, menekankan kepada para penuntut ilmu sebelum segala sesuatunya dilakukan berkaitan dengan ilmu agar mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini beliau membuat satu syair yang isinya tergib yaitu motivasi dan dorongan kepada para penuntut ilmu. Beliau mengatakan dalam syair itu, Ya talibal ilmi la tabghi bihi badala Fakat wafirta warabul warabul law warabul lawhi wal qalami Wahai penuntut ilmu Janganlah kamu menginginkan pengganti selain ilmu Sungguh engkau telah beruntung mendapatkan ilmu ini demi Rabb pemilik al-laum dan al-qalam. Waqaddisil ilma wa'arif qadra hormatihi. Agungkanlah ilmu ini dan kenalilah kehormatan ilmu. Fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi di dalam ucapan, perbuatan dan adab-adab adalah kamu selalu melaksanakannya yaitu melaksanakan ilmu di dalam kaul, fi'il dan adab dalam perkataan, perbuatan dan etika. Wajahat bi'azmin qawiyyin lantina lantina alahu Bersungguh-sungguhlah dengan azam yang kuat tidak ada kebengkokan dan di, di dalamnya yaitu janganlah niat kita tekad kita bercabang janganlah niat kita bercabang ini akan merusak kesungguhan dan keseriusan yaitu fokuskan tekad kita itu semangat dan usaha kita itu untuk menuntut ilmu seperti ketika datang ke majelis niat kita yang pertama utama adalah menuntut ilmu bukan sebaliknya mendatangi majlis menuntut ilmu adalah sampingan rupanya dia punya kepentingan lain selain itu nah ini tidak akan mendapatkan ilmu tersebut bukan kecil Lau ya'lamul mar'u qadra al-ilmi lam yanam sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, punya azam yang kuat, datang ke majelis dengan memasang kedua telinga dan benar-benar memperhatikan dan menyimak pelajaran. Kalaulah seorang insan itu mengetahui kadar ilmu ini, kedudukan ilmu ini, lam yanam, niscaya dia tidak akan tidur. Jangankan di majelis, di luar majelis dia juga tidak akan memperbanyak tidur, dia akan banyak menelaah ilmu, mengulang-ulangi ilmu. Nah demikian pendidikan. Azan ya Allah wa Apalagi di majelis ilmu, dia benar-benar memperhatikan dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada pelajaran. Wanus fadzul ulit tullabi muhtasiban dan berikanlah nasihat kepada para penuntut ilmu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah fisirri wal jahri wal ustadu fahtari baik secara sembunyi-sembunyi ataupun empat mata diam-diam ataupun secara terang-terangan yaitu memberikan nasihat di sana ada adab-adab dan ketentuan-ketentuan di dalam memberikan nasihat ada nasihat yang sebaiknya kita berikan yang kita sampaikan secara sir yaitu secara rahasia. Nah ada nasihat yang tidak mengapa kita sampaikan secara terbuka terang-terangan. Nah demikian yang mengikuti. Alhamdulillah ya. kemudian beliau mengatakan wal ustadu fahtarim dan hormatilah guru. Wa marhaban kun liman yahika bi Ucapkanlah marhaban, selamat datang kepada para penuntut ilmu bagaimana ini sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika datang delegasi kepada beliau untuk menuntut ilmu beliau mengatakan marhaban bi talibul ilmi. Marhaban adalah ucapan selamat yang diucapkan kepada orang yang datang kepada kita, para tetamu yang datang kepada kita, kita ucapkan marhaban dan tamu yang paling agung Tamu yang paling istimewa adalah tamu yang datang dalam rangka menuntut ilmu. Maka berhak untuk mendapatkan ucapan marhaban, selamat datang. Marhaban kul lima yati tubuhu. Ucapkanlah marhaban, selamat datang kepada orang yang datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Wa fihi wa sayal mustafa bihim. Dan jagalah selalu pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para penuntut ilmu yaitu pesan Rasulullah agar kita tidak menyia-nyiakan, menelantarkan dan merendahkan, menghinakan, melecehkan orang-orang yang datang menuntut ilmu. Rasul mengatakan man su'ila an ilmin ulzima uljima jamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu, ahlul ilmi jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi ini perintah Allah. Orang-orang yang menolak para penuntut ilmu itu artinya dia telah melanggar firman Allah tersebut والنية تجعل لوجه الله خالصة dan niat perhatikan niat jadikanlah niat kita itu untuk mengharap wajah Allah semata tidak ada niat-niat yang lainnya Mujahid mengatakan dahulu kami menuntut ilmu dengan tujuan selain Allah namun ilmu tidak mau kecuali lillah Ya ilmu tidak akan datang, ilmu tidak akan bisa kita gandeng, ilmu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan niat lil lillah. Apalagi di sana ada ancaman ya orang-orang yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut untuk mengharapkan wajah Allah namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mengejar materi dunia yaitu apa dia tidak akan mendapatkan aroma surga ya pada hari kiamat Innal bina bidunil asli lam yakumi. Sesungguhnya niat, eh, sesungguhnya bangunan tanpa ada fondasi tidak akan tegak konflik. Jadi niat itu ibarat fondasi, tidak akan tegak satu pekerjaan apabila niatnya tidak tidak benar, tidak lurus. Ikhwan azza wa Jadi dari niat banyak orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk membodoh-bodohi orang jahil atau untuk melebih-lebihkan diri di atas orang-orang alim atau untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya. Rasul mengatakan an nar, fannarun nar, ya. Artinya adalah neraka dan nerakalah sebagai ancamannya. Orang-orang yang menuntut ilmu untuk membodoh-bodohi, untuk memperalat, untuk mengakali orang jahil, atau untuk menyaingi orang alim, atau untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya, atau untuk mendapatkan tempat di majelis. Jadi hindarilah niat-niat yang rusak, konstitusi. Ini ibarat pondasi tidak akan tegak ilmu seseorang, tidak akan tegak amal seseorang apabila niatnya tidak lurus. Rasulullah mengatakan innamal a'malu niat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Kita masih ingat tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Yang kedua adalah seorang yang telah membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu tapi ternyata ia mempelajari dan membaca Al-Quran itu supaya dikatakan qari, supaya dikatakan alim. Maka ia pun diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini penting diingat oleh tiap penuntut ilmu, yaitu kelulusan niatnya. Untuk apa kita menuntut ilmu ini? Nah demikian yang penting rahimani wa rahimahumullah. Jadi sungguh bagus di sini kasidah ataupun syair yang diubah dan dibuat oleh Hafiz bin Ahmad al hajami ini Fanifidin Azani ya Allah wa iya, Baik, nah itu eh, sebagai tambahan dari eh, mukadimah yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Nah kita akan mulai penyelidikan ya, di dalam uh, majelis ini kita akan memulai soal yang pertama dari al asrilah wal ajwibah tanya jawab ini ya. Soal yang pertama Ibnu Fitin ya, untuk bisa baca di halaman 33 bagi yang memiliki buku Arabnya, kalau buku terjemahannya nah kurang paham halaman berapa. Ya, soal yang pertama adalah ma awwalu ma awwalu ma yajibu 'alal ibadah Ma ada dua di sini ma yang pertama dan ma yang kedua ya siapa yang bisa membedakan antara ma yang pertama dengan ma yang kedua di sini penulis mengatakan ma awalu ma yajibu alal ibad di sini ada dua ma ma ma saya bisa bukan tangan menjawab pertanyaan saya apa bedanya ma yang pertama dengan ma yang kedua ya ada atau keduanya sama ada yang punya pendapat bahwa keduanya sama eh, <clears throat> ada yang berpendapat demikian sama sama mungkin sama Kalau keduanya sama, ma apa ini? Ya, ma apa namanya ma apa? Ma ma al musula atau ma istiqamia? di sini? Islamiyah. Ya? Yang kedua Ma juga. Nah, jadi di sini ternyata nya berbeda antara ma yang pertama dengan ma yang kedua. Ma yang pertama ini Ma istifhamiyah dan yang kedua Ma al di Ma Ma awalu apa yang pertama kali alladhi yajibu 'alal ibad ma'rifatuhu yang wajib atas tiap hamba untuk mengetahuinya itu maksud dari pertanyaan Syekh di sini kewajiban pertama yang harus diketahui oleh setiap insan ini pertanyaan penting Ibn karena para ulama baik dari kalangan ahlu sunnah maupun yang lainnya berbeda pendapat di sini berbeda pendapat tentang apa awal wajib. Kewajiban pertama apakah yang harus dijalankan oleh seorang hamba? Ahlul kalam mengatakan kewajiban pertama atas seorang hamba adalah akal. Di dalam hal ini ada yang membawakan riwayat lemah kepada kita. Awal wajib al-aqlu. Waladina liman la aqla lahu. Kewajiban pertama adalah akal. Artinya berpikir. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa berpikir, yang tidak punya akal kaum Mu'tazilah mengatakan ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika membahas tentang awal wajib. Wajib pertama apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Kaum Mu'tazilah mengatakan yang pertama kali adalah berpikir. Itu kewajiban pertama, mencari Tuhan. Mereka berdalil dengan kisah Ibrahim dan beberapa kisah lainnya di dalam E, kita mereka mencari dan menemukan Rabb alam semesta. Jadi mereka mengatakan kewajiban pertama bagi seorang insan adalah berpikir, menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, untuk memahami dalil-dalil, memahami ayat-ayat maupun baik kauniyah maupun syariah. Jadi mereka mengatakan awalul wajib al-aqlu al-fikru tafkir nah, ini pendapat al-mu'tazilah dan al-mutakallimin ahli kalam mereka mengatakan kewajiban pertama adalah berpikir nah tentunya Ibn Ibn Azani ya Allah ya jami'an untuk membantah pendapat ini tentu saja hadis yang mereka bawakan tadi adalah hadis yang lemah hadis yang tidak ada sanatnya yang jelas yang sahih baik hasan sahih apalagi dhaif bahkan maudhu saja tidak ada sanad hadis itu. Jadi hadis itu tidak bisa diangkat menjadi hujah. Ya, tidak bisa diangkat menjadi hujah. Hadis awal wajib al-aqlu. Kewajiban pertama adalah akal. Kemudian ada juga riwayat mengatakan awal ma khalaqallahu al aqlu ya bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan akal. Ini juga hadis yang lemah. Bertentangan dengan hadis sahih Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam. Wanifidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Wanifidin, kalau kita tanyakan kepada manusia, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad kewajiban apakah yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang hamba atau setiap hamba? Maka jawabannya akan berbeda-beda. Ya, jawabannya akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau kita tanyakan kepada sebahagian kelompok, mereka mengatakan mungkin ya, kewajiban pertama adalah kuruj. Bagi orang yang bergelut di dalam aktivitas perjuangan Arafah, maka mereka akan mengatakan awwalu ma yajibu 'alal ibad jihad. Yang tenggelam dalam tandi mengatakan awal ma yajibu 'alal ibad tandi Tandimul harakah, menyusun pergerakan dan lain sebagainya. Kalau kita tanya kepada orang sufi, apa yang harus yang pertama kali wajib dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mengatakan mentaati guru, mentaati guru tarekat. Ini merupakan kewajiban di kalangan pengikut-pengikut tarekat. Jadilah kamu di hadapan gurumu seperti mayat di hadapan orang yang akan mem memandikannya. Pasrah total. Ini kewajiban pertama. Kalau belum pasrah total, dia belum dikatakan murid seorang mereka. Demikian kepada kita. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita tanyakan pertanyaan ini, ma'awalu ma yajibu alal ibad, maka jawabannya akan berbeda-beda. Nah, di sini kita ingin mengetahui apa jawaban yang sebenarnya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting, kepada dipindik. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya dengan mengetahui kewajiban pertama yang harus dilakukannya dia akan terhindar dari tumpang tindih melakukan suatu suatu kewajiban atau melakukan kewajiban-kewajiban. Nah di sana ada tumpang tindih. Tidak tahu dia mana yang harus pertama kali dia prioritaskan. Segala prioritas di dalam menjalankan kewajiban adalah satu fikih yang sangat penting. Butuh pemahaman yang dalam, butuh pemahaman yang tepat dan lurus untuk dapat mengukur dan membuat segala prioritas yang benar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagai contoh yang manifidin azani Allah wa jami'an. Kalau misalnya bertepatan dua kewajiban dalam satu waktu, misalnya, ya, berkumandang ada, berkumandang ada ketika itu antum sedang junub. Maka kewajiban apakah yang pertama kali antum lakukan? Kewajiban mandi junub atau kewajiban mendatangi hadas? Mandi junub karena tanpa mandi junub antum tidak akan bisa mendatangi hadas. Ada tamu datang, melayani kamu, menjamu kamu adalah wajib. Antum dituntut sebagai seorang suami, kepala rumah tangga untuk mencari nafkah, itu juga wajib. Mana yang lebih antum dahulukan? Menjamu tamu yang sudah antum terima atau mencari nafkah? Ya, tentu tidak mungkin antum katakan pula tunggu di sini, saya cari nafkah dulu. Karena saya punya kewajiban mencari nafkah. Tentunya tidak ya pada nabi. Dia akan menjamu tamu terlebih dahulu, baru dia ya sesuai dengan kemampuannya menjamu tamu. Kemudian setelah itu dia mencari nafkah. Nah di sana ada kewajiban yang mudhayyab, ada muasa, ada kewajiban yang sempit waktunya dan ada kewajiban yang lapang waktu waktunya. Jadi kewajiban-kewajiban yang menipidin itu bermacam-macam dan kadang-kadang tumpang tindih dalam satu waktu. Maka seorang harus punya fikih. Ya, fikih malah bila amal. Dia harus tahu tingkatan-tingkatan amal. Mana amal yang harus diletakkannya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, kalau salah di dalam meletakkan ini, dia akan merugi upaya fikir. Dia tidak akan bisa melaksanakan kewajiban dengan benar. Nah, dalam hal ini Ibn Fidin tidak tepat ucapan kaum Hanafiyin yang mengatakan kewajiban lebih banyak daripada waktu yang diberikan. Nah, ini perkataan Hasan Al-Banna. Dia mengatakan kewajiban-kewajiban lebih banyak daripada waktu yang Allah berikan. Ini maksudnya ucapannya ini maksudnya adalah targhib untuk semangat di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban harokah. Seolah-olah tugas yang ada di hadapan kita itu sangat banyak hingga melebihi waktu yang ada yang diberikan Allah kepada kita. Nah ini ucapan yang keliru ibadah Karena Allah tidak akan membebani orang hamba illa usaha la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak akan membebani ya, satu jiwa atau seorang insan kecuali menurut kadar ke kesanggupannya dan kemampuannya. Jadi tidak benar perkataan Hasan al-Banna itu yang mengatakan bahwa kewajiban lebih banyak daripada waktu yang diberikan. Bahkan kita katakan bahwa kewajiban itu sudah sepadan sesuai dengan apa? Dengan waktu yang Allah berikan kepada kita menurut kadar qadrul mustata kadar kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing ya nah ini yang kita dipilih kalau yang dimaksud kewajiban di sini kewajiban syar'i itu tidak mungkin karena tidak akan bertentangan ya antara sunnah kauniyah dengan sunnah syariah sunnah kauniyah Allah tetapkan satu hari berapa jam 24 jam tidak akan bertambah tidak akan ber berkurang. Ini sunnah kauniyah. Sunnah syariah Allah meletakkan kewajiban kepada para hambanya, di pundak hambanya untuk dilaksanakan dalam waktu-waktu mereka itu dan ini tidak akan bertentangan. Ya, Allah tidak akan membebani satu seorang insan atau manusia kecuali menurut kadar kemampuan mereka. Jadi kalau yang dimaksud kewajiban itu adalah kewajiban syar'i, maka tidak mungkin tapi kalau yang dimaksud di situ adalah kewajiban haroki. Nah, di sana ada kewajiban haroki namanya. Yaitu kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh kelompok-kelompok tersebut. Seperti kewajiban kurus dan begitu ya. Kadang-kadang bertentangan itu dengan fitrah. Ya, dengan kewajiban syar'i misalnya mencari nafkah atau menuntut ilmu atau kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan ya dengan rukun Islam misalnya haji habis duitnya untuk turut gara-gara habis duitnya gara-gara turut hingga nggak bisa menunaikan haji. Nah ini bertentangan. Di sana ada kewajiban haroki, kewajiban hizbi, ada kewajiban syari. Dia korbankan kewajiban syari untuk melaksanakan kewajiban hizbi. Oleh karena itu dikatakan betul perkataan Hasan al Banna tadi untuk mereka untuk kewajiban-kewajiban hizbi bukan kewajiban syari, bukan hizbi. Nah demikian kita Fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kewajiban syar'i itu tidak akan melewati ya tidak akan membebani manusia melewati kadar kemampuan mereka. Nah, ini perlu diperhatikan kepada Fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang harus punya fikih di dalam hal ini. Ya, dia harus mengerti apa yang harus dilakukannya sekarang ini, yang harus, yang wajib. Maka pertanyaan ini pun dapat kita rasakan urgensinya. Paham? Ma'awalu ma ala ibad. Apa yang pertama kali harus diketahui oleh seorang hamba, yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Maka jawabannya Ikhwan Fiddin, awwalu ma yajibu alal ibad ma'rifah alladhi al-ma'rifatul amri alladhi al-khalaqah khalaqahum Allah lahu. Kewajiban pertama atas seorang hamba atas setiap hamba adalah ma'rifatul amri, mengetahui suatu urusan, suatu tujuan, suatu target yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk itu. Untuk tujuan itu. Ini yang penting ya yaitu untuk apa Allah menciptakan kita apa tujuan Allah menghadirkan kita di muka bumi ini mungkin suara berpikir kenapa harus ada aku Kenapa kita harus hadir di dunia ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Bukan kita saja, kita bagian dari alam semesta. Kenapa Allah menciptakan alam semesta? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa hikmah di balik itu? Apa tujuannya? Kalau kita mengetahui jawabannya dengan benar, maka secara otomatis kita tahu apa kewajiban kita yang paling pertama dan paling utama. Wa akhadha alaihimul al bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian atas mereka untuk ini, untuk tujuan ini. Allah telah mengambil perjanjian al misaf artinya perjanjian, ikrar, kesepakatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sepakati. Ini namanya mithaq, perjanjian. Perjanjian itu mithaq itu antara dua belah pihak Nah kita selaku makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalif, sebagai pencipta kita. Wa arsala rusulahu ilaihim. Dan untuk tujuan inilah, untuk menjelaskan tujuan ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Dari yang pertama sampai terakhir. Wa anzala kutubahu alaihim dan untuk menjelaskan tujuan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Wa li ajlihi khalaq khuliqatid dunya wal akhirah. Dan karena ini pula, karena tujuan ini pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan akhirat. Wal jannata wan nar, wa jannatu wan nar menciptakan surga dan neraka wabihi حقت haqqah ووقعت الواقعة waqi'ah dan karenanya pula terjadi hari berbangkit dan hari kiamat wa bisya'nihi tunsabul mawazinu wa tatatayaru as-suhufu dan karenanya pula akan ditegakkan timbangan amal dan akan dilemparkan akan diterbangkan akan dilayangkan pun amal, lembaran-lembaran amal perbuatan manusia. Wa fihi takunu syaqawah wa sa'adah. Dan karena tujuan ini pula seseorang mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan karena ini karena perkara ini wa ala hasbihi tuqsatul anwar dan menurut kadar tujuan ini pula perkara ini pula dibagi-bagikan cahaya kepada manusia pada hari kiamat nanti yaitu berbeda cahaya antara seorang insan dengan insan yang lainnya menurut kadar perkara ini apakah perkara itu ibadifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an Allah mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur siapa saja yang Allah tidak jadikan baginya cahaya maka tidak ada cahaya baginya. Pada hari kiamat nanti tidak ada cahaya matahari, tidak ada lampu atau listrik yang bisa menerangi panititin. Gelap. Seseorang berjalan menurut kadar cahayanya, menyeberang sirat menurut kadar cahayanya, dapat melewati kesulitan dan kesusahan pada mahsyar hari berbangkit nanti hari kiamat nanti menurut kadar cahayanya melewati sirat menurut kadar cahaya semakin banyak Allah berikan cahaya semakin terang semakin mudah perjalanannya bagaimana seorang dapat e, bisa memperoleh cahaya lebih banyak nah menurut kadar ia memiliki perkara ini Nah ini di sini saya belum memberikan jawaban Perkara apakah itu? Yang mana karena perkara itu Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan dunia dan akhirat, Allah kirim rasul-rasul, Allah turunkan kitab suci, Allah tegakkan hari berbangkit, timbangan amal, lembaran-lembaran suhuful amal dan lain sebagainya. Dan karenanya pula seorang bisa bahagia ataupun celaka. Nah ini saya belum berikan jawaban pada poin yang pertama ini. Ya. Nah, beliau akan berikannya pada jawaban yang berikut pada soal jawab yang berikutnya. Intinya Ibn Ibidin, apa yang ingin saya eh, inginkan dari poin yang pertama ini, kenapa belum diberikan jawaban? Karena untuk menekankan pentingnya kita me, apa namanya memahami hal ini, memahami betapa pentingnya pertanyaan ini, betapa pentingnya perkara ini, urgensi dari perkara ini. Ini nggak main-main, nggak bisa kita anggap main-main perkara ini. Nggak bisa kita jadikan sampingan, nggak bisa kita jadikan satu perkara yang bisa ditunda, yang bisa kita tunda Inilah perkara yang wajib segera, nggak bisa ditunda-tunda. Karena inilah yang yang menentukan kebahagiaan kita. Demikian pentingnya perkara ini, Beliau jelaskan di sini beberapa perkara yang menunjukkan pentingnya hal itu. Yang pertama beliau sebutkan bahwa karena perkara ini kita diciptakan. Dan di atas perkara ini Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian. Coba coba dihitung di situ perkara-perkara yang Syekh sebutkan. Kasih nomor di dalam buku antum. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini penting untuk menancapkan ya, dalam benar kita, dalam pikiran kita, dalam apa namanya, di dalam e, eh, benar kita, dalam pikiran kita, betapa pentingnya, urgennya hal ini. Ya, pertama tadi apa? Karena perkara ini kita Allah menciptakan kita. Yang kedua, di atas perkara ini Allah mengambil perjanjian dari kita semua. Kemudian yang ketiga, ya, dengan untuk menjelaskan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, mengirim, mengutus para rasul. Yang keempat, untuk menjelaskan perkara ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab sucinya, kitab-kitab sucinya. Yang kelima, karena perkara ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia dan akhirat, dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat. Kemudian yang keenam, karena perkara ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Yang ketujuh, karena perkara ini juga Allah menegakkan hari kiamat. Adanya hari kiamat untuk perkara ini itu untuk menguji siapa yang muahid, siapa yang musyrik. Siapa yang menjelaskan perkara ini dan siapa yang tidak menjalankannya. Perlu hari berbangkit. Nah kemudian karena perkara ini juga Allah tegakkan timbangan dan sumpul amal. Kemudian dengan perkara ini ditentukan kebahagiaan seorang hamba dan kesemutarangannya. Dan yang terakhir Menurut kadar seseorang berpegang dengan perkara ini, ia akan mendapatkan dibagi-bagikan cahaya nanti pada hari kiamat di Fanifidin. Azan ya Allah wa iya Jadi ada berapa itu? Ada? Ada sepuluh Fanifidin. Azan ya Allah wa iya. Dan semuanya ini adalah kesepuluhnya adalah satu perkara yang penting. Bayangkan, kalau bukan ini, kalau bukan karena perkara ini, Allah tidak akan mengirim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuh alaihi salam, Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Kalau bukan karena untuk menjelaskan perkara ini, Allah tidak akan menurunkan Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca. Kalau bukan untuk menjelaskan perkara ini. Jadi kita tahu dari situ, ya, apa fungsi turunnya Al-Quran, apa fungsi diutusnya para rasul. Bagian orang ada yang menjadikan Al-Quran kitab ilmu pengetahuan. Berusaha dengan sekuat tenaga, dengan akal pikiran mencocokkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dia lupa Tujuan inti diturunkannya Al-Quran bukan untuk itu, untuk menjelaskan perkara ini, Pak Fidin. Allah wa Dan lebih dari itu, ya kita ada di dunia karena perkara ini. Nah demikianlah Pak Fidin. Allah wa Nah sebagian orang sebagian kaum muslimin belum masih banyak yang belum menyadari perkara ini. Sehingga mereka anggap remeh. Mereka pandang sebelah mata. Mereka anggap perkara yang sepele. Baik ya Itulah dia inti dari poin yang pertama, tanya jawab yang pertama. Jadi belum atau belum belum menemukan jawabannya di sini ya. Saya belum memberikan jawabannya. Untuk dari mana dia? Jawabannya belum ada. Ya, karena tracingnya kepada perkara yang kita sebutkan tadi. sepuluh perkara. Ya, yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, sekarang masuk pertanyaan yang kedua. Soal yang kedua. Ma huwa al amr? Ma huwa al amr alladhi khuliqal khalqu li ajlihi? Perkara apakah itu yang karenanya lah diciptakan makhluk-makhluk, diciptakan alam semesta. Nah, di sini baru penulis Syekh memberikan jawaban. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kita mengetahui hal ini melalui Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Ini belum sampai kepada inti jawaban. Coba lihat metode yang dipakai oleh Syekh sangat indah Ibn Pertama saya menjelaskan bahwa dunia ini diciptakan bukan untuk perkara sia-sia, Bukan untuk perkara main-main. Wa ma khalaqna dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan antara keduanya laibin untuk bermain-main. Seperti seorang mungkin menciptakan sesuatu untuk apa namanya? Untuk uh, ya kita kata sekedar uh, sampingan ataupun sekedar bermain-main. Bukan untuk tujuan yang penting. Nah Allah menafikan bahwa dia bukanlah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, ini Ma ma illa bil haq. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali untuk tujuan yang hak. Untuk hak, untuk satu yang hak. Maka dari kebanyakan dari manusia tidak mengetahui Yaitu lalai. Tiroklah. Dalam keadaan lalai, lengah, ya terhadap perkara ini. Akan dipikir. Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan wa ma khalaqna as-samaa wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa bainahuma batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya batilan, sia-sia. Tidak ada tujuan dan tidak ada faedah. Eh, dari zannul zannul ladzina kafaru itulah dia persangkaan, itulah dia anggapan perkiraan orang-orang yang kafir. Mereka anggap di dunia ini hanya untuk main-main, bersenda gurau, tertawa-tawa, untuk makan dan minum saja, untuk tidur dan istirahat, untuk mencari ketenangan saja. Itulah tujuan adanya dunia ini. Itu zannul ladzina kafaru, anggapan orang-orang kafir. Itulah dia ya apa yang kita katakan pandangan hidup falsafah hidup orang kafir ya dunia ini batil menurut mereka dunia ini diciptakan ya untuk untuk hal-hal seperti itu untuk makan dan minum untuk bersenang-senang, untuk tidur, untuk istirahat, untuk mencari kelezatan dan kenikmatan. Itu zannul ladina kafaru. Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan ini makhluk nasana awal samaa arda wa ma bainahuma Bukan untuk perkara yang sia-sia ya Bani Fiddin. Azan ya Allah wa Jadi antum hadir di dunia ini bukan untuk satu yang main-main, tujuan yang sia-sia bukan. Itu satu, satu misi yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala ya menghadirkan kita di atas muka bumi ini untuk menjalankan satu tugas yang maha besar, yang sangat besar, yang bukan main-main, bukan dipimpin. Demikian saya ingin menciptakan kesan atau menumbuhkan suatu perasaan dalam diri kita betapa pentingnya ya diciptakannya alam semesta ini bukan untuk main-main. Allah mengatakan wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walinajziya kullu nafsin walinajziya kullu nafsin bima kasabat wa la dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak untuk membalas setiap jiwa atas apa yang telah dia lakukan yang telah dia lakukan wahum la yulamun. sementara mereka manusia itu tidak akan dizalimi tidak akan dianiaya ya walaupun sebesar diri darah yudha'ifha wa ya'ti min ladunhu ajran Walaupun sebesar darah Allah akan melipat gandakannya dan akan mendatangkan untuknya pahala yang lebih besar. Ikhwan fillah, Allah wa jami'an. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah dia intinya. Inilah dia inti dari jawaban itu, yaitu apa? wa ma khalaqtul jinna wal insa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembahku semata yaitu mengesahkanku di dalam ibadah-ibadah mereka untuk ibadah manusia diciptakan untuk ibadah dan untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah-ibadah mereka. Inilah tujuan manusia itu hadir di dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin dan manusia, tidak menyebutkan yang lainnya. Siapa bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala di sini hanya menyebutkan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan yang lainnya bagaimana? Manusia eh, apa makhluk-makhluk yang lainnya bagaimana? Ya. Yang lainnya tidak diubah syariatnya. Ya. Iya. Nah, ini titik ini untuk isyaratkan di sana ada dua tujuan. Ya, tujuan kauni ada tujuan syar'i tujuan kauni dan ada tujuan syar'i. Tujuan syar'i apa? Manusia semua diciptakan, yaitu beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada muslim kauni, ada muslim syar'i. Muslim kauni dan muslim syar'i. Nah, saya tanya dulu, benda-benda yang ada. Dia tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pohon, gunung-gunung, mereka tunduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku kepada roh yang satu. Jin dan manusia Apakah mereka semua tunduk kepada Allah? Tidak. Tidak semua jin dan manusia tunduk kepada Allah. Allah Allah katakan Dia ciptakan jin dan manusia untuk beribadah ke kepadanya. Kenyataannya yang paling gede ada orang, ada manusia, dan ada jin yang tidak mau menyembah Allah yang jadi pertanyaan, apakah mereka keluar dari tujuan Allah menciptakan alam semesta? Mereka tidak menyembah Allah. Mereka berbuat syirik. Sebahagian jin dan manusia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah mereka, walaupun mereka beribadah sebagian sama sekali tidak beribadah. Saya tanya dulu kepada antum, apakah mereka keluar dari tujuan penciptaan jin dan manusia? Nah, iya. Tujuan syar'i mereka sudah keluar. Nah, demikian ikhwan fitrin azan ya Allah wa iyyakum jami. Nah, di sana ada ketundukan syar'i di mana jin sebagian jin dan manusia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana ada tujuan kauni yang mana tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang keluar dari apa? Dari apa yang telah digariskan oleh Allah secara kauni. Misalnya orang kafir. Sekafir-kafirnya dia juga tetap lapar. Kalau dia makan tetap kenyang. Ya. Nah demikian itu Kalau dia tidur juga kadang nyenyak, kadang nggak nyenyak. Nah demikianlah Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat makhluk yang mukallaf itu adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Mereka adalah makhluk mereka adalah ciptaan Allah yang mukallafin, yang dibebani suatu tujuan, suatu suatu kita katakan tugas, tugas syar'i. itu apa? ibadatullahi wahda tauhid ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari eh, soal yang pertama dan yang kedua dapatlah kita ketahui di sini perkara yang penting itu yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan seterusnya sampai 10 poin itu adalah tauhidullah fil ibadah. Itulah dia yang isi dari jawaban pertama dan kedua itu demikian. Jadi ya, tujuan utama apa namanya perkara penting yang pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba dan wajib dia laksanakan adalah tauhidullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah-ibadah mereka. Ada dua perkara di sini. Mereka dituntut untuk beribadah illa liya'buduni dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia awwalu ma yajibu al-ibad. Perkara pertama yang wajib atas seorang hamba. Di sini kita lihat saya mengatakan alal ibad, ma yajibu alal ibad. Apanya? Ma'rifatuhu ya, mulai dari mengenalnya, mempelajarinya, memahaminya, melaksanakannya, istiqomah di atasnya, mempertahankannya, bersabar di atasnya sampai menyampaikannya. Itulah ma yajibu alal ibad. Awalu ma ibad. At-tauhid Allah wa Demikianlah agungnya tauhid ini. Jadi Alam semesta ini kita termasuk di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tauhid. Untuk tauhid. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah bahwa isi Al-Qur'an itu tidak dan kalau kita kalau kita simpulkan ya kalau kita peras itu terpulang kepada lima perkara. Ya, inti dari Al-Qur'an. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang dirinya. Ya, tentang dirinya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Dialah Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah menjelaskan nama dan sifatnya perbuatan-perbuatannya. Ini yang pertama. Allah adalah Rabbul Alamin, ar ar Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, isi Al-Qur'an itu adalah menjelaskan hak Allah. Yaitu apa? Ibadah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang dia telah memperkenalkan dirinya dan Rabbul Alamin. Coba Bayangkan Rabbul Alamin. Rabb pemilik, pengatur, pemelihara sekalian alam. Nah dia punya hak, haknya adalah diibadahi semata. Ini perkara kedua yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsekuensi ilzamat, konsekuensi-konsekuensi dari tauhid, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tadi, dari tauhid dari menjalankan hak Allah yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah Allah katakan ini halal, ini haram. Kerjakan ini dan tinggalkan ini ini merupakan konsekuensi dari menjalankan hak Allah yaitu tauhid. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang akibat yang diterima oleh orang-orang yang menjalankan tauhid ini. Dan konsekuensinya yaitu apa? Tentang surga dan penghuninya serta karakter-karakternya. Dan yang terakhir Al-Quran itu berisi penjelasan tentang akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang menyimpang dari tauhid dan tidak melaksanakan konsekuensinya yaitu apa neraka penghuninya, karakter penghuninya, dan bagaimana azab di dalamnya. Itulah dia isi Al-Quran Ikhwanifidin Azani Allah wa Ya Nah demikianlah dan itu dapat kita katakan bahwa di Kehidupan manusia ini Dari A sampai Z Dari alif sampai Ya Itu tidak akan bisa lepas dari Tauhid Bahkan Tauhid ini tidak akan bisa Tidak boleh lepas sedetik pun dari hati, jiwa manusia. Karena kalau lepas sesaat saja, artinya ia jatuh kepada apa? Asyirku ibn Fitri. Azan ya Allah wa Dan dia dalam bahaya. Amalnya tidak diterima. Kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik ini, dia kekal di dalam neraka. Begitu pentingnya tauhid ini Ibn Fiddin A'azani Allah wa Dan begitu kita penting untuk menjaganya oleh karena itu, ini merupakan awal wajib. Kita bisa belajar dari para orang tua. Seperti lukman kepada anaknya. Itu kalau Luqman ini, bahwa yang itu. Ya bunayya lah, tusrik lillah Inna syirka la Wasiat pertama yang diberikan kepada uh, yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya adalah apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan berbuat syirik. Ada konsekuensi yang bisa kita ambil dari ayat ini, Pak Luqman menasihati anaknya. Apa nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama? Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang sangat besar, dosa yang paling besar. Apa konsekuensi yang bisa kita petik dan kita pahami dari ayat ini? Siapa talib yang mutafawwi? Saya tanya kepada, saya bertanya kembali kepada anda. Mungkinkah seorang bapak melarang seorang anaknya dari suatu perkara sementara anaknya tidak paham perkara apa itu? Mungkin kan? Hai anakku, jauhilah ular. Karena ular itu adalah binatang berbisa yang sangat berbahaya. Si anak nggak tahu apa itu ular. Dan nggak pernah dijelaskan oleh bapaknya ular itu bagaimana, bagaimana bentuknya, apa saja macam-macamnya jenis-jenisnya dia nggak tahu begitu dia keluar rumah ada ular lewat di hadapannya ditangkapnya apa salah si bapak si bapak mengatakan benar yaitu jangan dekati ular berarti dia nggak jelaskan apa itu ular kepada anaknya paham maksudnya jadi konsekuensi ataupun satu faedah yang dapat kita petik dari ayat ayat tersebut ya bunayya la tusyrik billah bahwa Luqman telah memberikan pelajaran tauhid dan syirik kepada anaknya sehingga dia berpesan setelah itu kesimpulannya ini ya bunaya la tusyrik billah jangan syirik kepada Allah kenapa inilah dia dosa yang paling besar jadi dari situ dapat kita petik bahwa wajib atas tiap orang tua untuk menjelaskan perkara ini kepada anak-anaknya dan itu awal wajib dan perkara pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, kemudian di sana Fiddin dapat kita lihat pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya. Ya, ya Bani ya, mata bunuh nami Apa yang kalian sembah sepeninggal aku? Kalau nak bunuh ilaha kau ilaha Ya aku tahu Yakub mengerti karena dia adalah seorang nabi alaihi salam. Apa yang paling penting untuk diketahui oleh anak-anaknya? Intisari dari apa yang diajarkannya kepada anak-anaknya. Mada bunuh dan badi. Ini pertanyaan. Tapi maksudnya adalah ujian, sebagai intihan kepada anak-anak. Dari pelajaran. Ujian itu dari pelajaran. Gak mungkin gak dikasih pelajaran tapi dikasih ujian. Mungkin, bukan dipikir. Mungkin seorang murid nggak pernah dikasih pelajaran, tiba-tiba dikasih ujian. Hah? Tidak mungkin, tidak mungkin seorang murid dikasih dan dikasih ujian tanpa diberikan pelajaran sebelumnya. Nah, ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Mata burung namin badi, apa yang kamu sembah meninggal aku?" Artinya Yakub telah memberikan pelajaran tauhid ini Ibn kepada anak-anaknya. Jika anak-anaknya mengatakan dengan jawaban yang pasti dan benar, yaitu apa nahmur ilaha kau ilaha apa? Ibrahim wa Ishak. Nah demikian Ibn Azan ya Allah wa Demikian juga doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya anak na'budal asnam. Ya Rabbu, jauhilah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari perbuatan syirik. Doa pertama ya yang dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta kepada Allah supaya dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari apa? Dari syirik, teman-teman. Azani Allah. Karena beliau mengetahui benar bahwa inilah perkara yang sangat membahayakan bagi dirinya dan bagi anak keturunannya. Jadi beliau mengkhawatirkan kepada ini. Coba lihat Nabi mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya. Lo kita bukan Nabi merasa aman terhadap diri kita dan anak keturunan kita. Tentunya tidak tidak layak ibadah Azani Allah. Tidak pantas. Jadi kita harus lebih ekstra ya waspada hati-hati dan khawatir terhadap akidah tauhid kita itu dari rongrongan syirik yang senantiasa setiap saat setiap detik bisa mengganggu dan mengotori tauhid kita. Nah demikian konfidin rahimani wa Dari situ dapat kita rasakan betapa ini merupakan satu kewajiban pertama atas seorang hamba ya konfidin. ya Allah wa iyyakum Nah demikian. Jadi di sini saya mengatakan di akhir ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku semata. Nah demikianlah Ibnu Ibnu Azan ya Allah wa Baik. Soal yang ketiga, hamba. Bisa diartikan juga ya, al-abdu itu adalah manusia. Di dalam ilmu fikih, di dalam kitab-kitab fikih pembahasan-pembahasan fikih, al-abdu itu diartikan sebagai budak. Tentunya tidak semua manusia itu budak, tapi ketika kita belajar fikih, pembahasan ya kita kata rekok maka al-abdu berubah maknanya menjadi apa? Hamba. Semua manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bukan hamba Allah? Tidak ada. Tidak ada yang di sini di atas dunia ini yang dia itu bukan hamba Allah. Nah di sana ada manusia yang selain hamba Allah dia juga hamba saya. Jadi kita ingin mengetahui di sini ma makna al-abd. Apa artinya al-abd itu? Jawabnya ya Ibn Al-abdu itu bihi المعبد أي المدلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية Al-abdu jika yang dimaksud adalah al-mu'abbad yaitu yang dijadikan sebagai hamba budak yaitu yang dihinakan dan diurus al-mudak musakhar artinya yang diurus yang diatur yang dihinakan yang direndahkan bahwa bihadal makna maka dengan makna ini syamilun semua mencakup semua makhluk jamil makhlukat semua makhluk mutakhar diatur diurus oleh Allah Allahu Rabbul Alamin ada yang keluar dari pengurusan Allah tidak ada tidak ada satu manusia pun yang keluar dari pengurusan Allah baik yang muslim maupun yang kafir baik yang muslim maupun yang kafir, munafik maupun fasik, yang soleh maupun yang soleh, jin dan manusia, semuanya muzallal wa mutakhar, tunduk dan ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Minal awali dari sekalian alam ini, al-alawiyah maupun sabaliyah, yaitu alam langit di langit maupun di bumi. Itu maksudnya. Al-Alawiyah alawiyah itu alam langit, di atas langit ada alam. Maupun sebaliknya yaitu di di bumi, di langit dan di bumi, malaikat ataupun manusia, jin dan lain sebagainya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Min aqilin wa ghairi, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Bernyawa maupun tidak bernyawa. Ya. Makhluk hidup maupun benda mati. Rabbin wa yamisin yang kering maupun yang basah, mutaharrikin wa sakinin, yang bergerak maupun yang diam, wa zahirin wa kaminin, baik yang nyata maupun yang enggak nyata, yang gaib, yang tersembunyi, mu'minin wa kafirin, yang mukmin maupun yang kafir, Zirrin wa fajirin, yang baik maupun yang jahat, wa ghairi dzalika dan semuanya. Al-kul semuanya adalah makhluk lillah makhluk Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla marbubun lahu mutaqar marbub semuanya diurus diatur mutaqar tunduk bitaskirihi dengan pengaturan Allah dan mudabbarun bitadbirihi diatur dia dibimbing dia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala walikullin minhuma rasmun yaqifu alaihi dan bagi keduanya baik alam yang di langit maupun di bumi ada rasam ada aturan-aturan yang mereka menjalaninya wahadun yustah yang tahilaihi dan batasan-batasan yang mereka tidak bisa melewatinya wa kul yajri li ajli li dan semua berjalan menurut ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala la yatajawazuhu mithqala dzarrah tidak akan melewati ajal dan batas itu walaupun sebesar biji zarrah kepada fitin. Wa dzalika takdirul azizil alim. Itulah dia pengaturan yang telah dibuat ya, penetapan ukuran yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah yang maha perkasa dan lagi maha mengetahui yang telah menetapkan ukuran-ukuran tersebut. Tadbirul adli al-hakim. Dengan pengaturan, pengurusan yang maha adil dan maha bijaksana. Jadi di sini ini makna ab secara kauni. Di sana ada makna abad secara syar'i. Manusia semuanya tunduk kepada Allah. Manusia semuanya hamba. Hamba Allah itu ada dua makna. Ini mana pertama, makna kauni, yaitu hamba semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan batasan-batasan mereka sebagai hamba, mereka tidak bisa melewatinya. Wa yurida al-'abid al-muhib al-mutazallil jika yang dimaksud dengan hamba di sini adalah yang beribadah, yang tunduk dan menghinakan diri, yang merendahkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusfa dzalika lil mu'minin alladzina hum ibaduhu al mukramun. Maka makna hamba di sini khusus hamba-hamba yang beriman, orang-orang beriman, yang mana mereka merupakan hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan, awliya'uhu wali-walinya yang muttaqun alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa makna hamba itu ada dua. Hamba secara kauni, ada hamba secara syar'i. Hamba secara kauni semua makhluk ikhwan adalah hamba Allah. Semuanya bergelar hamba Allah, tidak ada yang keluar dari gelar ini. Di langit maupun di bumi yang nyata maupun yang tidak nyata, yang tidak yang tampak maupun yang tidak tampak, baik maupun buruk, semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala tunduk di bawah garis dan aturan yang telah Allah buat, tidak keluar dari ini. Dan jika yang dimaksud adalah al-fa'il, al-abdu, bima'na al-fa'il, tadi bima'na al-maf'ul. Nah di sini bima'na al-fa'il, kalau al-abdu hamba maksudnya adalah orang yang menghambakan diri, al-abid yang beribadah, yang tunduk, yang mencintai, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala yang kauni maupun yang syar'i, maka ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Mereka lah hamba-hamba yang mulia dan wali-walinya yang bertakwa. ibadah Fitin. Allah wa Bagaimana muslim walau aslama man fis samawati wal ar dan kepadanya lah tunduk apa-apa yang ada di langit dan bumi. Muslim ada muslim Saudi, ada muslim syar'i. Muslim kauni siapa itu muslim kauni? Semua. Ya, semua ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Secara hukum alam manusia arifan azan ya Allah wa iyyakum jami'an pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia mati, bukan Ini adalah garisan yang telah Allah buat atas tiap makhluk. Mereka semua muslim, tunduk. Nah, di sana muslim syar'i. Apa itu muslim syar'i? Muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadilah dia muslim secara syar'i, yaitu sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang Fiddin, azami Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi di sini pertama beliau ingin menjelaskan sebenarnya beliau ingin menjelaskan ibadah di sini ya. Tetapi sebelum masuk kepada pengertian definisi ibadah, sebelumnya beliau ingin menjelaskan makna hamba, penghambaan diri. Ya. Nah, dan ada orang yang hamba Allah secara kauni dan ada yang menjadi hamba Allah secara syar'i. Yang dimaksud di sini adalah hamba Allah secara syar'i. Yang kita bahas di sini adalah penghambaan diri kepada Allah secara syar'i, bukan kauni. Karena kalau kita yang kita maksud dari penghambaan diri adalah secara kauni, maka tidak ada beda antara mukmin dan kafir. Ada antara birrin wa fajir. Antara lahir eh, antara sakirin wa zahir tidak ada beda. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa penghambaan ibadah yang kita maksud di sini adalah ibadah syar'i. Apa itu ibadah? Ini akan beliau jelaskan pada poin yang keempat. Mahiyah ibadah. Apa itu? Ibadah. Soal yang keempat, Mahiyah ibadah. Jadi coba lihat metode yang dipakai oleh Syekh ketika ingin menjelaskan sesuatu beliau masuk dulu kepada mukaddimah ya tidak langsung kepada inti tapi kepada mukaddimah meluruskan dulu sebelum masuk kepada pengertian beliau ingin menjelaskan apa yang ingin dijelaskan pengertiannya tersebut yaitu ibadah ibadah ini supaya tidak rancu ada ibadah ada hamba ya disebut dia hamba secara kauni ada hamba yang disebut dia hamba secara syar'i. Nah, kemudian beliau ingin menjelaskan hamba yang dikatakan hamba itu secara syar'i bukan kauni. Itulah dia ibadah, hamba yang beribadah. Apa itu ibadah? Nanti dijelaskan pada soal yang keempat, tanya jawab yang keempat. Al ibadah ya ibadah itu adalah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة بما مما ينافي ذلك ويضاده Ibadah adalah ismun jami'un Satu ungkapan yang meliputi Ungkapan yang meliputi Meliputi apa? Likul lima yuhibbuhullah wa yardah segala sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhoi minal aqwali wal a'mal yang diridhoi dari bentuk ucapan maupun perbuatan kemudian dijelaskan lagi jenis amal perbuatan dan ucapan itu yaitu yang baik yang zahir maupun yang batin kepada tanwir Ibn di dalam memberikan suatu definisi ini definisi sebenarnya diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah ketika beliau menjelaskan apa itu ibadah. Wal bara'ah ini adalah kelengkapan yang dibawakan oleh Syekh. Dan ini penting. Ya, khususnya pada masa sekarang ini, pada masa beliau ya, di mana Orang-orang tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini ismun jami'un satu ungkapan yang meliputi semua perkara yang dicintai Allah dan diridainya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin serta berlepas diri dari perkara-perkara yang menafikannya dan bertentangan dengannya, berlawanan dengannya, yaitu menafikan ya bertolak belakang, berlawanan dengan apa-apa yang Allah sukai dan Allah cintai tersebut. Ya, yaitu apa? Termasuk di dalamnya juga menjauhi larangan. Ini juga masuk kepada makna ibadah. Misalnya antum menjauhi zina, menjauhi bid'ah misalnya. Apakah itu ibadah? ada. Karena termasuk kata beribadah al-baroah, berlepas diri. Kalau sudah dikatakan berlepas diri artinya tidak, tentu tidak melakukannya dan menjauhinya. Itu arti baroah. Dari apa? Dari perkara-perkara yang menafikan dan bertentangan, bertolak belakang dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi tersebut. Nah, ini semua masuk ke dalam kategori ibadah ibadifitin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang mana ibadah ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah pengertian ibadah. Jadi kita bahas kalimat per kalimat dari definisi ini. Ismun jami'un. Ungkapan yang meliputi. Jadi ibadah adalah satu istilah. Ya, istilah yang Allah pakai banyak di dalam Al-Qur'an dan dipakai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau jadi ini bukanlah ibadah, bukanlah satu istilah atau ungkapan yang tidak diketahui atau tidak dimengerti oleh manusia. Ibadah. Di dalam Al-Quran ada kalimat ibadah atau kata ibadah. Di dalam hadis juga ada kata ibadah. Ini adalah istilah yang ma'ruf. Rasul mengatakan doa huwal ibadah. Satu istilah yang meliputi likul lima yuhibbuhullah wa yardah semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkum di dalamnya ekonomi gede penetapan sifat al-hub wa ridha min Allah tabaraka wa taala. Bahwasanya Allah mencintai dan meridhai. Ini sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai sesuatu, Allah meridhai sesuatu dan Allah membenci sesuatu dan memurkai dan tidak meridhai sesuatu. Ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat apa? Sifat zatiyah atau fi'liyah? Sifat apa ini Ibn Siddiq? Zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ini adalah sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah? Apa beda? sifat zatiyah dengan sifat ilmiah. Jadi gitu. Salah, ungkapannya salah itu. Bukan begitu ungkapan yang benar. Apa bedanya? Apa itu sifat zatiyah? Apa sifat ilmiah? Sifat zatiyah adalah sifat yang ada dan senantiasa ada pada Allah dan tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat zatiyah. Contohnya apa? Contohnya Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang. Allah memiliki dua tangan. Ini sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Allah punya Allah menjelaskan bahwa dia memiliki pendengaran, as-sami'ul basir. Ya, Allah memiliki sama dan basar. Ya, Allah memiliki sama dan basar. Sama dan basar zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, ibn ibn ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Innakum la tadunna apa namanya eh, somman atau bukman. Engkau tidaklah menyuruh kepada Rabb yang asom, yaitu tuli. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ini menafikan sifat tuli dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tuli. Allah tidak buta. Inna rabbakum laysa bi awal. Jadi penglihatan dan pendengaran adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala ya Azani Allah wa jami'an. Dia memiliki mata, dua mata. Dan demikian. Nah, kemudian sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah. Itu yang benar, bukan kadang Allah melakukan karena tidak. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika tidak, Allah tidak melakukannya. Misalnya apa? Yarham. Allah merahmati. Allah menyukai. Yuhibbul muttaqin. Allah menyayangi. Allah uh, uh, turun ke langit dunia dan lain sebagainya dari Allah bersemayam di atas aras. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada sifat yang dari satu sisi dipandang sebagai sifat zatiah dan dari sisi yang, dari sisi yang lain dipandang sebagai sifat fi'liyah. Sifat apa itu? Al-kalam. Al-kalam Tuhan Ifidin azan ya Allah wa Yaqub adalah sifat zatiyah. Dilihat dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang tidak tidur. Allah bukanlah Rabb yang tidak tidur. Allah adalah Rabb yang berbicara. Ya. Memiliki sifat kalam. Dari sisi yang lain, al-kalam adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah tidak senantiasa berbicara. Ya. Ya, kutu ya, Asia Allah diam tidak menjelaskan beberapa perkara bukanlah karena lupa dalam hadis. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diam. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dari dari sisi ini kita katakan bahwa sifat kalam adalah sifat dia karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Nah di sini uh, penulis menyebutkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya penetapannya ada di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Allah yuhibbul muhsinin, Allah yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hub. Allah mencintai hamba-hambanya, mencintai hamba-hambanya yang soleh. Wa yarda. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin dan sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang tabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapannya disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yarba. Suatu ungkapan istilah untuk semua perkara-perkara yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dalam bentuk ucapan. Nah, di sana ada ucapan yang disukai dan diridhai Allah. Contohnya apa? Zikir doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ad-doa wal ibadah. Rob kamu berkata, beribadahlah kepada, berdoalah kepada Allah, kepada Rob kamu. Niscaya aku kata Allah akan mengabulkan doa-doa kamu. Wa yasalaka ibadiyani fa inni qarib Uji da'watad wa idza da'ani. Doa termasuk perkara yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjanjikan ya istijabah, pengabulan bagi orang-orang yang berdoa kepada yang Ini bukti ridha dan cintanya Allah kepada doa ya panifidin azan ya Allah iya. doa hamba-hambanya akwal wal amal dan dalam bentuk perbuatan contoh perbuatan yang diridhoi dan disukai Allah Salat, saum yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan yang disukai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ketahui? Allah mengatakan apa? Wa aqimus wakimu Wa dari salat li dzikri. Inna salat tanha 'anil wal mukar dan banyak lagi dari dalil lain yang menyebutkan bahwa Allah menyukai perbuatan salat. Demikian juga puasa. Kutiba alaikum siyam sama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan atas kamu sesuatu yang diwajibkan Allah. Ya, tentunya Allah menyukainya dan meridainya. Zahirah wal batinah, baik ibadah kaul atau ibadah fi'il tadi dalam bentuk yang zahir nampak misalnya seorang mengucapkan apa? syahadatain. Harus dinyatakannya. nggak boleh seorang mengucapkan syahadatain dalam hati. Secara hukum dunia dia belum muslim. Jadi ucapan itu harus diucapkan secara zahir. Ashadu an la ilaha illallah. Demikian juga amalan. Ada yang zahir. Contoh amalan zahir apa? Ya sholat. Orang sholat kita dapat melihatnya. Dia sholat. Dia takbir, angkat tangan. Lalu dia pupuk, dia sujud. Wal batinah. Baik yang batin. Yang tidak tampak yaitu apa? Akmalul bulu. Contohnya tawakal, konaah, ikhlas, ridha, sabar. Ini adalah amal-amal hati yang nggak nampak, yang nggak bisa dilihat oleh mata kita. Ikhlas, atau bisa lihat ikhlas seseorang, tanda-tandanya bisa, tapi ikhlasnya nggak nggak bisa dilakukan itu. Saya mau ikhlas, saya mau berbuat ikhlas yang dilakukannya amal-amal lainnya. Ya, dia tolak. Yang kita lihat tolaknya bukan ikhlasnya. Dia jihad. Saya ikhlas berjihad. Yang kita lihat amal zahir yang kita lihat apa? Jihadnya, ikhlasnya nampak? Enggak nampak ikhlasnya. Ya, tidak nampak ikhlasnya oleh manusia tanda-tanda keikhlasan ya alamat-alamat keikhlasanmu, ciri-ciri ataupun yang kita katakan eh, zahirnya e, mungkin dapat kita lihat, tapi tidak tidak bisa kita tetapkan secara yakin bahwa dia dia mukhlis, dia adalah orang yang murai, artinya berbuat riak dan lain sebagainya. Gak bisa, karena ini urusannya dengan amalan hati, batin, ikhwan fillah. Azan ya Allah wa Jadi amal Ya, jadi amal atau perkara yang disukai dan diri dari Allah itu ada yang batinah, yang nggak nampak oleh manusia. Akidah, perkara yang paling agung yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum meyakini asma wa sifat. Itu ibadah. Nampak? Tidak nampak. Ketika antum berjalan tidak bisa membedakan antara orang yang menafikan sifat dengan orang yang tidak menafikan sifat. Karena ini amalan tidak nampak dalam hati manu, manusia yang manifestin akidah ya yang tertanam di dalam hatinya. Ini amal-amal amal-amal apa? Al-qulub, amal-amal hati manifestin Azani Allah wa Baik, jadi semuanya termasuk ibadah yang manifestin Walaupun tidak nampak, tapi itu termasuk ibadah. Tawakal ibadah. Ikhlas ibadah. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, ya tidak nampak amalannya, ya, tapi dapat kita rasakan dengan hati kita, dapat kita lakukan dengan hati kita, ya, Ibn Baik, wal baro'ah min bimma yunafi yunafi wa yuqatuhu dan berlepas diri dari apa-apa yang menafikan dan bertentangan berlawanan dengan apa yang disukai dan dicintai oleh Allah itu. Ini juga ibadah. Tarkun nawahi wal jawazir ibadah. Meninggalkan at-tarku ibadah itu Dan juga fi'il. Karena meninggalkan, menahan diri itu juga reaksi. Ya. Oleh karena itu dikatakan dalam Sahih Bukhari al-haya'u minal iman. Malu termasuk iman. Malu ibadah. Hakikat malu adalah tarku meninggalkan apa-apa yang tidak pantas, tidak layak untuk dilakukan oleh seorang, itulah dia malu. Artinya dia tidak begini, dia menahan diri dari ini dan ini. Dia pemalu. Nah itu tergolong ibadah. Jadi at-tarku fi'lun ibadah itu. At-tarku wa amalun. Meninggalkan, menahan diri itu termasuk amal. Itu termasuk aksi bukan ibadah. Yang terhitung ibadah. Orang tidak berzina, menahan diri, menjaga diri dari zina itu juga termasuk ibadah ibadah azan ya Allah wa iyyakum dia menjauhi bid'ah itu ibadah ya menjauhi bid'ah tidak berbuat bid'ah menahan diri dari bid'ah itu adalah ibadah ibadah azan ya Allah wa iyyakum menjauhkan diri dari semua larangan Allah perkara-perkara yang bertentangan, bertolak belakang, bertolak belakang dengan apa yang disukai dan dicintai Allah dan diridhoinya, ini termasuk kategori ibadah. Itulah dia ibadah, ibadah itu. Jadi begi, kalau kita pahami benar-benar makna ibadah seperti ini, ya artinya apa? Tidak ada satupun, sedikit pun dari waktu manusia yang bisa lepas dari ibadah. Seharusnya apa yang dilakukan oleh seorang muslim itu ibadah. Coba lihat Rasul mengatakan ajaban di April mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min. Dengan sabar dan syukur. Ya, jika dia dapat musibah, dia dapat musibah, dia dapat kesulitan, dia dapat satu gangguan, satu yang menyedihkan hatinya dia bersabar. Jika datang satu yang menyenangkan, membuatnya gembira, nikmat, kekayaan, ketenangan dia bersyukur, ibadah, dua-duanya ibadah. Sabar dan syukur adalah ibadah. Dan apakah saya tanya kepada apakah manusia, hidup manusia bisa lepas dari yang namanya senang dan susah? Ya ada. Manusia itu ya antara dua itu saja. Kalau nggak senang susah dia. Bukan nggak demikian. Kalau nggak senang susah. Ada hidup orang yang susah melulu? nggak ada. Atau senang melulu? nggak ada. Kecuali di di sorga. Di sorga senang melulu, di neraka susah melulu. Nah itu nanti di akhirat. Di sorga dua-duanya Ibn Fiddin kita rasakan di dunia ini. Nah kalau seorang muslim menyikapinya dengan sabar dan syukur, dia senantiasa di dalam ibadah dan karena sabar syukur termasuk ibadah. La in syakartum la dan Wa la in kafartum inna adzabil Jadi kalau kita pahami banyak mana ibadah seperti ini, ini ya termasuk apa namanya? suatu kesempatan besar bagi kita untuk ya terus beribadah. Tidak ada satu detik pun, satu saat pun dari hidup manusia yang yang bisa dia lewatkan tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia memang sebagai seorang hamba yang abid, hamba sebenar-benar makna hamba itu ibnu fiddin. Azani Allah wa Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah, apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhu Al-Qur'an. Perilaku Rasulullah 24 jam Al-Qur'an. Bisa seperti itu. Jadi ya kan tidak lepas dari apa yang dicintai dan diridai Allah dan selalu menjauhi apa yang tidak disukai apa-apa yang tidak disukai dan dibenci dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa berada di atas jalur ibadah sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nah demikian ibu demikianlah ya apa namanya pengertian ibadah yang harus kita pahami di sini jadi bukan hanya sekedar sholat dan ibadah-ibadah yang biasa dikenal di dalam ya kita katakan kita kita pikir zakat itu ya kita katakan ibadah ibadah sebagian ya bahagian dari makna ibadah. Baik azan ya Allah wa Itulah makna ibadah yang dicantumkan oleh penulis di sini. Beliau mengambil faedah ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pengertian pemahaman ibadah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini ini menunjukkan dalamnya, tingginya dan luasnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bila bisa merangkum mana ibadah dalam beberapa kalimat yang singkat. Banyak sebelumnya orang-orang apa namanya memberikan definisi apa itu ibadah. Tapi tidak memberikan gambaran yang menyeluruh tentang ibadah itu. Apa itu ibadah sebenarnya? Nah, definisi yang disampaikan oleh Syekh Islam dan diikuti oleh para ulama-ulama sesudah beliau memberikan makna yang lebih jelas tentang ibadah itu ibadah fitin. Ma'azan ya Allah wa Nah, di sini Syekh menambahkan satu faedah yaitu at-tarku meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah itu tetap juga termasuk ibadah dengan perkataan beliau wal bara'ah mimma yunafi dzalika ya meninggalkan berlepas diri dari apa-apa yang menafikan dan bertentangan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, Nah, itu saja mungkin ya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu soal yang ke tanya jawab yang kelima. Mata yakunul amalu ibadah? Kapankah sebuah amal dikatakan ibadah?